Salih Al-Fauzan Habibullah taala. Nam kata beliau, Walihada lama qila li ba'dil a'immah", oleh karena ini, nam ketika dikatakan kepada sebagian para imam, "Inna fulanan fasikun lakinnahu qawiyyun." Sesungguhnya si fulan itu fasik tapi dia kuat. "Wa inna fulanan salihun lakinnahu dha'ifun." Ada juga ucapan bahwasanya si fulan itu soleh akan tapi dia lemah. Ayuhumaya yasluhu lil wilayah? Mana di antara keduanya yang layak untuk memimpin? Qala al-fasiqu al-qawi. Nah, kemudian para ulama tersebut mengatakan orang fasik tapi kuat. Li'anna fiskahu ala nafsih karena kefasikannya itu kembali kepada dirinya. Wa quwwatahu lil muslimin dan kekuatan orang fasik tersebut kembali kepada kaum muslimin. Dan ini juga seperti yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innallaha la yu'ayyid ad din birajulin fajir. Terkadang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu terkadang bisa jadi menolong mengokohkan agama Islam ini melalui tangannya orang-orang yang jahat. Nah, dalam artian melalui orang-orang yang jahat, nah barakallahu fikum terkadang apa? Terkadang bisa jadi orang jahat tersebut menolong agama ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Eh, jadi nah barakallahu fikum dalam masalah kepemimpinan jangan seperti orang-orang yang Nah mereka mengklaim mengaku al sunnah kemudian menghimbau enam kaum muslimin agar ikut pemilu dan semisalnya akhirnya apa? Akhirnya semula ahlu sunnah jamaah kokoh di atas Al-Quran dan sunnah berbondong-bondong ikut pemilu. Nah disebabkan apa? Disebabkan syubhat yang dibikin-bikin oleh para da'i sesat yang mereka mengatakan kalau seandainya kaum muslimin terutama ahlu sunnah wal jamaah tidak ikut mencoblos nanti kalau yang naik orang kafir bagaimana? Jadi pandangan mereka orang kafir, semua orang kafir, nah seakan-akan ya di dalam masalah dunia itu mereka semuanya tidak adil, mereka semuanya itu jahat misalkan. Belum tentu demikian, kita bukan muji. Ini perkara dunia ingat. Bukan perkara akhiratnya. Kalau seandainya perkara akhiratnya dalam artian perkara agama mereka tetap kita salahkan dan tetap kita katakan bahwasanya agama mereka bukan agama nam yang selamat dalam artian agama mereka agama kufar, naudzubillah. Ada pun masalah dunia, bisa jadi orang kafir itu lebih adil gitu. Dalam masalah dunia ya, Nah, barakallahu fiikum dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yu'ayyid ad din bi rajulin fajir. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bisa jadi terkadang menolong agama ini melalui tangannya orang-orang yang jahat. Nah, barakallahu fikum orang jahat, orang-orang kafir, itu bisa jadi. Nah, barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum berikutnya kata beliau di sini, "Amma hadzal salih fa inna salahahu Nah, melihat nafsihi." Adapun orang saleh maka kesolehannya itu kembali kepada dirinya. Wadufahu yadurul muslimin. Sedangkan lemahnya dia, nah barakallahu fikum lemahnya dia dalam kekuasaan, nah barakallahu fikum itu bisa membahayakan kaum muslimin. Misalkan ada sebuah negara, negara atau negeri barakallahu fikum pemimpinnya fasik, tapi kekuatannya dari persenjataannya, penjagaannya dan semisalnya barakallahu fikum itu kuat, itu bisa jadi apa? Nah, barakallahu fikum bisa jadi bermanfaat bagi manusia. Nah, ketika ingin diserang negara lain bisa melawan. Tapi kalau misalkan pemimpinnya seorang soleh misalkan ya, nah barakallahu fikum itu kesolehannya kembali pada dirinya. Kemudian orang soleh tersebut dia lemah, tidak memiliki kekuatan, senjata tidak punya, kemudian juga kekuatan dalam penjagaan enam negaranya tidak ada. Nah, bisa jadi apa? Akan membahayakan kaum muslimin. Karena bisa jadi nanti dikhawatirkan kaum muslimin dibantai, kemudian pemerintah tidak memiliki kekuatan misalkan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau di sini, nam fayus maulahu wa yuta'u wa in kana fasiqan fi Maka sungguhnya nam eh, pemimpin yang seperti itu keadaannya didengar dan ditaati walaupun pemimpin tersebut adalah orang fasik. Nam fasik tapi mengenai dirinya barakallahu fikum. Nam. Jadi kefasikan itu kembali kepada dirinya sedangkan kekuatan yang ada pada penguasa tersebut barakallahu fikum bisa kembali kepada kaum muslimin. Nam. Bal in jara wa in Bahkan kalau seandainya pemimpin tersebut adalah jahat dan zalim, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati' taatilah wa in akhadha malak wa daraba dhahrak." Walaupun pemimpin atau penguasa tersebut mengambil hartamu dan memukul punggungmu dalam artian walaupun berbuat zalim, nam tapi selama barakallahu fikum dia merintahkan berperkara yang ma'ruf, perkara itu merupakan kepentingan kaum muslimin secara khusus atau kepentingan semua manusia misalkan barakallahu fikum maka taatilah. Misalkan sudah kita sebutkan contoh-contohnya ya, peraturan-peraturan jalan raya misalkan ada di sana lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Kalau misalkan lampu merah berhenti, itu ditaati. Kemudian misalkan lampu hijau berjalan, misalkan taati. Kenapa demikian? Karena itu demi kepentingan manusia. Misalkan kalau seandainya tidak ada peraturan seperti itu misalkan, Nah, lampu merah malah justru berjalan kemudian akan terjadi apa? Yang tidak diinginkan berupa kerusakan, tabrakan, kecelakaan dan semisalnya barakallahu fikum. Nah, kemudian juga ketika nah lampu dinyalakan eh, eh, peraturan-peraturan yang diletakkan pemerintah berkaitan masalah kepentingan seperti itu termasuk perkara yang ma'ruf sehingga kita wajib mentaatinya. Barakallahu fikum. Misalkan di bepergian jauh misalkan nah mereka menghimbau agar kita menggunakan helm tujuannya apa tujuannya? Tujuannya penting misalkan jatuh itu tidak terlalu parah apabila mengena bagian kepala misalkan. Nah, barakallahu fikum. Ayo. Nah, disebutkan sini li'anna fi ta'atihi maslahatan. Dikarenakan di dalam mentaati pemimpin tersebut ada kepentingan. Maslahatan arjaha minal mafsadah dalam artian li'anna fi ta'atihi maslahatan arjaha minal mafsadah allati huwa 'alaiha. Dikarenakan mentaati pemimpin atau penguasa tersebut ada kepentingan yang lebih kuat Naam daripada apa kerusakan yang ada naam di atasnya. Dalam artian kalau seandainya kita berontak, naam itu justru akan menimbulkan kerusakan gitu. Wali anna mafsadal nah al khuruj alaih a'zamu min mafsadatil baqa'i ala ta'atihi wa wa'asin. Dan bahwasannya kerusakan memberontak kepada pemerintah itu lebih jelas dalam artian lebih besar keadaannya. Jadi kerusakan untuk apa? Berontak ya, itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada apa? Kerusakan kalau seandainya tinggal tetap bersama apa? Mentaati pemimpin tersebut. Wa wa'asun dalam keadaan pemimpin tersebut berbuat maksiat. Bayangkan, pemimpin berbuat maksiat, minum khamar, berjudi, misalkan seperti itu, berzina. Tapi ketika memerintahkan untuk apa? Rakyatnya agar mengenakan enam barakallahu fikum mentaati rambu-rambu lalu lintas misalkan, wajib kita taat. Lianna fil khuruji alaihi safkan lidima. karena nah di dalam al-khuruj alaih memberontak kudeta, revolusi dan semisalnya barakallahu fikum itu akan terwujudkan terjadi yang namanya pertumpahan darah wa ikhlalan bil aman dan akan menghilangkan rasa aman orang ketakutan mau berjalan ke kiri takut ditembak ke kanan juga takut ditembak nah barakallahu fikum ke depan ke belakang intinya mengkhawatirkan sekali nah barakallahu fikum Nah, sehingga kenikmatan yang sangat besar ini jangan sekali-kali diingkari. Dalam artian jangan sekali-kali di Nah, barakallahu fikum diabaikan. Kenikmatan kita diberikan keamanan, bisa berdakwah, bisa menuntut ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu dengan sebebas-bebasnya. Ini kesempatan yang sangat besar, jangan ditunda-tunda. Jangan menunggu nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah ini, sudah itu, sudah, sudah punya anak, kalau sudah menikah. Jangan, jangan ditunda-tunda. Selama umur kita masih muda misalkan ya, mungkin belasan tahun atau mungkin mungkin 20 tahun ke atas atau atau mungkin 30 tahun ke bawah, kesempatan yang sangat besar. Jangan menunggu tua. Itu kalau seandainya kita tahu, kita kan nggak tahu umur kita sampai berapa. Nah, paling minim sebagaimana yang Rasulullah sabdakan barakallahu fikum, minimnya dan juga maksimalnya. Nah, minimal minimalnya paling sedikitnya dan juga maksimalnya barakallahu fikum dalam artian ukuran terakhir sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur-umur umatku itu antara 60 sampai 70 dan sedikit sekali yang lebih dari 70. Nah, barakallahu fikum sehingga nah kita semuanya barakallahu fikum sehingga jangan sampai melalaikan kehidupan kita, kesehatan dan juga kesempatan yang sangat besar. Nah, hidup di sebuah negeri yang di situ barakallahu fikum kebebasan sangat bebas berdakwah. Nah, kemudian juga menuntut ilmu Nah, barakallahu fikum mengajarkan ilmu, mencari ilmu, kesempatan sangat besar. Jangan menunggu-nunggu, jangan menunda-nunda barakallahu fikum karena kalau ditunda-tunda, begitu datang kematian sudah tidak bisa apa-apa lagi. Eh, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila datang kepada mereka ajalnya, apabila telah datang kepada mereka ajalnya, waktu matinya, nanti tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu mengakhirkan atau menyegerakan ajal kematian yang Allah telah tetapkan pasti terjadi. Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Jangan ditunda-tunda segera. Nah, mumpung masih muda segera. Yang tua pun tidak kalah. Yang tua pun masih ada kesempatan. Jangan malah kami sudah terlanjur tua, nggak mau belajar, kami sudah terlanjur tua, nanti belajar sia-sia. Tidak sia-sia. Belajar menuntut ilmu itu apa, apa? Merupakan salah satu sebab dimudahkan masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka nama mencari ilmu atau menuntut ilmu, niscaya Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia dengan na'bar kalafikum perbuatan tersebut akan masuk surga. Dimudahkan untuk masuk surga. Bayangkan itu na'bar kalafikum. Ini nggak ada istilah terlambat. Tua muda sama saja. Yang jelas tujuan niatnya adalah apa? Lillahi jalla wa ala. Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kata beliau, wa tafriqan kalimah dan dengan adanya pemberontakan ini akan menimbulkan pertumpahan darah, kemudian apa menghilangkan rasa aman, kemudian membuat perceraian. berai Nah, kalimah membuat cerai-berai, na'am barakallahu fikum kesatuan. Eh, wa na'am barakallahu fikum keamanan sudah diberikan. Barakallahu fikum dakwah sudah apa? Tidak ada gangguan, tidak ada rintangan, diberikan kebebasan sebebas-bebasnya kesempatan. Jangan ditunda-tunda. Tidak perlu kita dakwah dengan apa sarana-sarana yang hizbiyah misalkan barakallahu fikum baik itu sarana hizbiyah yang sering kita dengar dengan yayasan, proposal, eh, tasabulat, minta-minta dan semisalnya tidak perlu. Nah, berdakwah tidak perlu sebagai seperti itu. Enggak perlu, enggak usah bingung dengan apa formal non formal enggak perlu. Ya, yang jelas kita dakwahkan yang kita dakwahkan adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah barakallahu fikum tidak perlu nam kita ikut campur atau ikut-ikutan terpengaruh dengan orang-orang yang mereka mengklaim mengaku diri mereka ahlu sunnah tapi mereka nam modal pertama mereka ambisi mereka mencari ijazah. Nanti anak kita kalau nggak punya ijazah belajar di mana? Eh? Nanti kalau nggak punya ijazah kerjanya bagaimana? Kalian tuh jangan bingung rizki dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bata, nah barakallahu fikum betapa banyak orang-orang yang bekerja tanpa ijazah, bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum. Ha? Dan betapa banyak orang-orang yang memiliki ijazah kuliah sampai tingkatan tinggi tapi apa? Setelah selesai kuliah cuman pengemis pinggir jalan, ngamen, ngemis. Nauzubillah, nauzubillah. Jadi patokan rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, Wa madza hasala lil ladzina kharaju 'ala al-umara wa al umur mimma qasahu tarikh dan apa yang dihasilkan dan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang mereka memberontak kepada para pemimpin, memberontak kepada para penguasa. Nah, mimma qasahu tarikh eh, dari apa yang telah dikisahkan dalam sejarah. Kalau kita perhatikan sejarah, nah barakallahu fikum dalam kitab-kitab sejarah tentang keadaan orang-orang yang berontak, kudeta revolusi, apa yang dihasilkan? Betapa banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, Enam kena imbas atau hasil daripada kerja ulah mereka naudzubillah nah barakallahu fikum jadi Nah, seperti ini perlu diperhatikan. Jangan bermudah-mudahan revolusi berontak dan semisalnya lihat keadaannya barakallahu fikum. Nah, jangan sembarangan mengkafirkan kaum muslimin, jangan sembarangan nah menghukumi pemerintah. Nah, barakallahu fikum dengan hukum kekufuran dan semisalnya hati-hati. Nah, kita dalam bertindak melangkah harus apa? Harus ada sumbernya, harus ada dalilnya sembarangan barakallahu fikum. Nah, Ewa, ya, jangan seperti orang-orang IM, ikhwan muslimin atau Hamasiyun yang mereka teman nam andalan mereka memanas-manasi kaum muslimin, dipanas-panasi. Ayo berontak, revolusi, kudeta. Kemudian setelah terjadi, nah disikat habis-habisan oleh pemerintah. Akhirnya kaum muslimin yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, kena imbasnya, kena akibatnya. Akhirnya banyak dari kalangan kaum muslimin. Rijalan, wanisaan, laki-laki dan perempuan. wa wakibaron. Laki-laki yang perempuan, kemudian kecil atau besar, terkena imbasnya banyak yang meninggal dunia, banyak yang nam jadi korban. Alhamdulillah. Sebabnya apa? Sebabnya orang-orang bodoh tadi itu yang mereka nah barakallahu fikum nah memanas-manas di kaum muslimin agar merontak dan semisalnya. Pemikiran-pemikiran mereka adalah pemikiran yang rusak. Pemikiran khawarij naudzubillah. Kata beliau, "Mada hasala lamma an lamma an anna nazighatan minasy syudzat fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu qamu wa syaqqu 'asa ta'ah." apa yang dihasilkan, apa yang didapatkan ketika na'am barakallahu fikum sekelompok orang dari yang orang-orang yang ganjil yang mereka keluar dari ketaatan. Ngam fi ahdi Utsman di zaman Utsman radhiyallahu anhu, qamu mereka sekelompok orang tersebut ya, sekelompok orang yang menyendiri dari ketaatan tersebut dalam artian berontak mereka Qamu wa asal ta'ah mereka berdiri dan memecahkan tongkat ketaatan. Dalam artian apa? Memberontak. Wa qatalu Amirul muminin Utsman dan akhirnya mereka apa? Membunuh Amirul Mukminin Utsman. Bayangkan Utsman bin Affan meninggal dibunuh. Mada hasala 'alal mu'minina minal minan nakasati ilal an? Apa yang dihasilkan, yang didapatkan oleh orang-orang mukminin? Nah, barakallahu fikum eh? disebabkan karena apa? Disebabkan karena kerusakan-kerusakan, nah atau pemberontakan atau kudeta dan semisalnya sampai saat ini. Barakallahu fikum. Nah, cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga bermanfaat. Insya Allah Ta'ala kita sambung pada pertemuan yang selanjutnya. Bi'idnillah Ta'ala. Subhanaka Allah bihamdik. Asyadu ala ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu Walhamdulillah. Rabbil alamin.